Pak selalu datang Bundar penting kenapa Bu? Karena senang. Karena senang apa? Seneng dengan Wah, tuh saya Tasnya citra apa tuh Bu? Hah? sakit hati dong. Oh, enggak dong saya. Enggak sakit hati. Enggak, tulus. Tulus. Cuma, Tulus. kan Tulus. Ini selalu datang di Darpinting. Tulus. wis turu loh. terus matur nuwun kanca-kanca kabeh. Ane sehat terus sukses kabeh. Amin. Dan moga kanca-kanca kabeh sukses. ada kendala sedikit jadi tadi sore itu yang di daerah Jaban sini, kamu Jaban sini itu ada yang salah satu yang meninggal, ada yang jatuh meninggal, terus akhirnya mungkin randonya yang tadi agak sedikit uh, apa hmm, saya agak molor dikit, tapi semoga aja nanti aman. panitia mengusahakan tetap on juga jadi biar nanti pihaknya yang di kampung sini juga nggak terlalu malam menyelenggarakan hari uh, menyelenggarakan shownya ini jadi tetap uh, kita manggung di jam 10 paling terlambat lah jam 10 lebih 10 lah tadi katanya masnya ketua panitinya. dari teman-teman Darbe tetap main kita usahakan tetap jam 22 malam jam 22 lebih 10 menitan gitu lah gitu sebagai pengacaranya gitu. tapi kita usahakan aman semuanya jadi jangan khawatir okay. tetap kita ada di uh, pihaknya apa panitia dan penyelenggara ya nanti kita pokoknya kita usahakan ini tetap on track nah, schedule lah gitu jadi paling mau sedikit mungkin untuk prepare lah sekitar lima menitan gitu sama kita juga aman semuanya kayak gitu semoga aman-aman malam hari ini sukses So vai. Matur nuwun, niki mbak diperbaiki riyen. Kula bakal ngibur kalian sedoyo Oh, siap. Intine, mbak rampung ben madek-madek, mbak len joget kepenak, betul? Salam balungan kiri. Balungan kiri. kenal anak diurusin biar-biar harus mati.